Fastabiqul khairat. Ikhwati fillah, aazakumullah. E, pada malam hari ini, ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada malam Selasa kita belajar pelajaran sorof, ya, e, ilmu tasrif yang kita ambil dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorfi. Kecukupan dari atau di dalam ilmu sorof. Kecukupan Al-Kafi fi Ilmi Sorfi. <clears throat> Dan di antara kitab-kitab yang uh, banyak uh, sebagai rujukan, ya, maka kitab ini termasuk yang cukup praktis sehingga kita um, apa dengan uh, pemaparan yang singkat, yang padat, yang jelas, kita bisa mengambil faedah dari uh, ilmu syaraf ini. Ya. Dan kita uh, <clears throat> alhamdulillah pada pekan yang lalu sudah masuk tasrif al-usul. Ini perubahan kata-kata secara pokok-pokoknya ini secara kepala-kepalanya ya secara dasar-dasarnya atau disebut dengan tasrif istilahi yakni perubahan secara penamaan-penamaannya ya. Karena masing-masingnya itu namanya berbeda-beda ya dari mulai fi'il madi ya sebelah kanan yang paling awal fi'il madi, fi'il mudore, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, ya, fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan, isim alat, Lalu fi'il madi majhul dan fi'il mudhari majhul ya. Nah, itu kita sudah uh, pelajari bersama. <clears throat> dan kita juga masuk uh, tamrin kemarin, tamrin satu. Ya, untuk mengingat uh, tasriful usul ini ya. Kita baca bersama-sama ya. Uh, untuk memurojaah bersama-sama. Taib ya dari, dari buku yang sudah atau yang ada dalam buku tersebut ya di halaman 6 ya. Qala al-muallif ya, tasriful usul Kita baca fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Iya. Baik, eh, apa namanya? dari sebelah kanan dibaca uh, eh, tasrif usul ini ya. Semuanya silakan. Fa'ala iya. Nah, itu namanya tasriful usul. Eh di situ di bawahnya ya tulisannya walaupun miring tapi itu bisa dibaca ya Jangan lupa fa'ala fi'il madi. Fi, yaf'alu fi'il mudore. Fa'lan masdaru taukid. Fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'lu amrin. Ya, Itu, itu namanya istilah atau penamaannya, penyebutannya. La taf'al fi'lu nahyin. kata kerja untuk melarang. Ya. Kemudian maf'alun ismu zaman, yakni uh, eh, apa namanya kata benda zaman atau kata zaman, waktu, keterangan waktu ya. Ismu makan keterangan tempat. Ismu alat ini alat, isim alat ya ini untuk menunjukkan alat alat bekerja. Fi'lu madin majhul kata benda eh, kata kerja yang lampau yang tidak diketahui pelakunya. Hmm. Yang tidak diketahui pelakunya. Yuf'alu eh, fi'lun mudhari'un majhul. Kata kerja bentuk sekarang yang tidak diketahui pelakunya. Dan nanti uh, wazan atau rumus dari eh, tasrif sulasi ini yang yang terdiri dari tiga huruf ini ada enam ya ada enam nanti kita baca di uh, sebentar lagi insya Allah. Nah kemudian tamrin kemarin kita ulangi lagi ya sebagai murojaah sebagai murojaah sebagai murojaatan dari situ uh, fiil yang ditasrif silakan yang tolong ditasrif sarif qatala qatlan ya nanti juga ada nasara nasron nadhara nadhron kharaja khurujan dahola dukhulan kataba kitaban ya jadi untuk yang masdar itu masdar kadang berbunyi eh, lain dari wazannya untuk yang masdar wazannya itu kadang berubah-ubah ya dan sifatnya simai yakni apa yang kita dapatkan langsung dari lisan Arab. Ya, jadi kadang-kadang itu e, tidak sesuai dengan apa namanya wazan. Ya, dan banyak. Tetapi tidak bisa dipatokkan satu untuk semuanya ya, tapi secara umum, secara mujmal wazannya fa'lan gitu ya. Nah, di situ e, seperti kotlan sama fa'lan, nasron juga sama wazannya fa'lan. Nazron juga fa'lan. Tapi ketika hurujan dan dukulan dan kitaban itu tidak bisa dipaksakan harus fa'lan, nah, harus fa'lan. Tetapi khurujan, duhulan dan kitaban. Taib dari antum ahi eh, sebelahnya. Coba ditasrif qatala qatlan. Qatala yaqtulu qatlan, qatilun maqtulun, uqtul la taqtul. Hmm. Maqtalun maqtalun miqtalun qutila yuqtalu. Bagus. Kemudian nasara nasron nasoro yang suru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun yunsurun nusiro yunsoru iya nazoro nazron tafadhal tafadhal Iya. Berikutnya Bapak kharaja khurujan. Mm -mm. Khorijun makrujun. Mm -mm. Uh. Ukhruj. Iya. Makrojun. Makrojun. Mm -mm. Mikrojun. Khurija. Yukhrojun. Bagus sekali. Berikutnya Dakhola duhulan. Dakhala yarhulu. Hmm. Duhulan. Hmm. Dahilun. Hmm madkhulun. Heeh. Heeh. Kok oh, langsung duhul? Oh, dohol. <laughs> Iya. balik lagi kalau duhul, balik lagi namanya. <laughs> oh, dohol. Nah, iya. Madkhulun. Hmm. Madkhulun. Nah, iya. Du Duhila Iya, duhila. Yudhulu. Ya, yudhulu. ya. Tinggal masang-masang saja ya. E, apa memang kadang suka terbalik gitu. Kadang <laughs> ya bacanya itu e, huruf yang kedua jadi ketiga, yang ketiga jadi kedua. Itu <laughs> sering begitu ya. E, dia tertukar gitu. Itu tidak aneh karena mungkin e, lidah itu suka kelu gitu ya maka kita tinggal ingat wajahnya, tinggal kita pasang-pasangkan dakhala yadkhulu duhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul madkhulun madkhulun midkhulun dukhila yudkhulu Berikutnya kata berikutnya kataba ban, antum mahi ah, ya kataba ya kitaban kita ban. terus Ka? Katibun. Ya, katibun, betul. Katibun. Mak, maktubun. Iya, maktubun. Kutiba. Yuk, yuktabu. Iya, bagus. Kutiba yuktabu. Nah, antum uh, apa dari sini saja coba yang dakhala tadi sekali lagi Dafala. <laughs> Coba iya. ya. Duhu. Duhulan. Mm -hmm. Ah. Kok jadi makdul madkhulun. <laughs> makdulun. Iya. Ah, kan terbalik jadi. <laughs> Iya, harusnya dal itu huruf pertama jadi huruf kedua kan ya. Ah. Jadi makhdulun, madhulun. Madhulun. Iya. Udkhul. Iya. Madhulun. Uh. Midhulun. Iya. Dukhila. Iya. Yadkhulu. dah Yudkhulu. Yudkhulu. Iya. Dakhala yadkhulu duhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul madkhulun madkhulun midkhulun dukhila yudkhulu. Ya itu memang harus sering ini apa namanya e, belajar atau melatih untuk mentasrif nanti juga insya Allah kita akan terus e, melatihnya begitu berikutnya tamrin dua sekarang ya adalah apa bentuk ya pola ya dari kata-kata berikut ini ini yani apa istilahnya gitu ya apa istilahnya sekarang dari antum di situ mazhabun berarti ah, ah. Ah begitu. Ahsanta, mumtaz. Ya, jadi madhabun ketika ditanya madhabun itu pola atau istilahnya apa? Jawab dengan dua-duanya karena ada dua kemungkinan. Maf'alun ini ya adalah isim zaman atau isim makan. Madhabun artinya apa? Kalau misalkan di di apa? Di, di, dikembalikan kepada itu isim zaman atau isim makan secara maknanya. Berarti maknanya apa? Hmm, waktu pergi bukan pekerjaan. Kan zahaba kan pergi ya. Kalau mazhabun waktu pergi atau tempat pergi. ya waktunya pergi atau tempat untuk pergi, tempat pergi. Nah, mazhab juga itu maksudnya sebagai e, rujukan atau pegangan. Kalau dari istilah e, fikih atau pemahaman mazhab itu artinya tempat untuk e, mengarah, untuk memahami, tempat untuk memahami. Jadi situ secara istilahnya adalah Eh, pemahaman mazhab apa mazhabnya apa e, tempat yang ditujunya gitu ya hmm. jadi kalau secara sorof secara ilmu sorof ya waktunya pergi atau tempat pergi nah, gitu, isim zaman atau isim makan <clears throat> baik e, itu mazhabun ya dari wazan maf'alun maf'alun maf'alun sekarang yang e, mirsamun antumahi mirsamun hmm. Ya, ismu alat bagus dari dari wazan mif'alun ya. Secara arti uh, tadi kan zahaba pergi ya. Itu sudah apa namanya? Sudah sudah kita tahu pergi. Zahaba. Ini asal ini fil madinya ini ya, fil madinya. Asal kata fil madinya. Kemudian kalau mirsamun itu fil madinya asalnya rosama. Ah, rosama. Ini artinya melukis. Ah, melukis atau menggambar. Nah, ketika mirsamun nanti alat untuk melukis ya mirsamun. Bentuknya ya mungkin kuas, spidol atau krayon atau pensil gambar. Itu namanya mirsamun atau apa namanya eh dan itu ya mirsamun. Bentuknya alat untuk melukis, alat untuk menggambar. Anda masih usjud, usjud. Iya, fi'lu amrin. Yaitu uf'ul kan? Ini asal katanya dari sa sajada, artinya sujud ya menyembah sujud ketika iya, iya. ketika fi'il amrnya usjud berarti sujudlah ya, sujudlah kamu gitu ya usjud sujudlah kamu sabirun ismu fa'il nah, ismu fa'il fi'il madinya dari sabaro sabaro artinya sabar ya sabar kalau kalau uh, sabirun jadi orang yang sabar satu orang laki-laki yang sabar ini dengan sendirinya kita akhirnya tahu fil-fil madi asal-asalnya. Ya. Tetapi ini belum tentu sama dengan fa'ala yang ulu semua. Ya. Seperti zahaba nanti ternyata ini bukan fi'il mudorenya zahabu. Nah ini, ini kita hanya uh, merunut fil madinya dahulu. Adapun fil mudorenya ini kadang berbeda-beda. Ya, kadang berbeda-beda. Tapi dari sini Uh, penulis memberikan latihan itu minimalnya me menyamai dari sisi dari sisi wazan dari sisi wazan. Maka kita akan lihat di sini yang dicontohkan di sini kebanyakan fi, bukan fi'il mudore kebanyakan ya. Bukan fi'il mudore yang kedua, tapi ini e, isim isim zaman isim makan. Mirsamun isim alat, ujud fil amr, sabirun fi'il isim, isim fa'il, iya. Nah, antum Bapak e, eh, makbulun. Apa itu fi'il apa namanya? E, istilahnya apa namanya? Isim Iya, maf'ul. Ya makbul kita uh, tinggal mencocokkan saja berarti maf maf'ulun, iya. Itu fil madinya dari qabila. Ya, qabila. Artinya menerima. Menerima. Qabila maka ketika dimaf'ulkan makbulun sama kalau isim fa'il sama isim maf'ul itu semua wajan sama. Nanti antum akan bisa lihat nanti uh, e, apa namanya kulasohnya ya kita kita akan tempuh dengan cara e, apa namanya intisarinya kalau secara menghafal mungkin e, eh, insya Allah bisa di, di, di apa di e, dilengkapi lagi insya Allah ya disempurnakan dengan menghafal tapi secara pemahaman nanti akan mudah insya Allah jadi makbul itu isim maf'ul. Artinya yang diterima. Kobila kan menerima. Kalau makbulun berarti yang diterima. Yang diterima. Kalau sabirun yang sabar. Yang sabar kalau sabirun tadi. Antum suila. Ini apa e, sigosnya? Fi'il madi maj majul, betul. Itu wazannya fi'il madi majul. Asal katanya fi'il madinya dari sa sa'ala. Nah, sa'ala ini ini kalau kita lihat kemarin berarti dia e, yang sahih apa yang yang mu'tal? Jenis yang sahih apa yang mu'tal ini? Apa bukti mu'tal? Ini yang sahih ini. Uh, kalau yang mutal itu uh, nama-namanya adalah misal, ajwaf, nakis, lafif. Nah kalau yang sahih, salim, mahmuz, sama mudoaf. Nah ini mahmuz namanya. Nah ini namanya mahmuz. Huruf uh, fil ini uh, mengandung mengandung hamzah yang ada hamzahnya. Hamzahnya di di di mana di sini? Di ain fiil. Jadi mahmuz ain. Jadi hamzah ada di An fi'il. Ini termasuk yang sahih ini. Termasuk yang sahih. Nah, ini namanya mahmuz. Fi'il madi yang jenis mahmuz. Artinya bertanya. Sa'ala artinya ber e, bertanya. Jadi kalau su'ila artinya dia ditanya. Su'ila artinya dia ditanya. Dia satu orang laki-laki ditanya. Telah ditanya, ya. Fi'il madi misalnya dia fi'il madi. Antum lagi e, la tanzur. Itu sigohnya atau istilahnya apa namanya? fi'lun nahyin begitu. La tanzur itu adalah fi'il nahi. Asal katanya adalah itu nazoro tadi sudah ya nazoro ada di situ di buku itu fi'il madinya asalnya dari nazoro. Sudah ditafsir bersama. Nazoro yanzuru nazro nazirun manzurun unzur la tanzur. Manzurun manzurun minzurun nuziro yun zoru. Sudah dibahas. Uh, fathan antum fathan itu wazannya apa atau ya wazannya atau sigohnya masdar ya ini fa fa'lan fathan itu asal katanya daripada fataha nah, fataha artinya membuka membuka ketika masdar itu fathan ada fathan ada futuh ya masdar itu kadang lebih daripada satu yang namanya masdar itu selain simai jumlahnya kadang lebih daripada satu fathan inna fatahna laka fatham mubina dalam surat al-fatah futuh artinya juga merupakan uh, masdar. Ini uh, apa namanya kom, uh, eh, foto itu hanya terbuka gitu ya, terbuka. Hmm, bermakna maftus sih mah, bermakna isi ya maf'ul. Uh, fathan artinya pembukaan, fathul majid misalnya gitu ya. Fathul majid, kemudian apalagi fath, ada fath gitu ya. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Fath itu ini pembukaan. Fathul Majid. Pembukaan yang mulia. Nah, jadi dari kata fataha uh, asalnya. Ah, miftahun, miftahun. Kira-kira ini apa? Ini agak sedikit uh, di luar apa yang kita bahas, tapi kalau jeli ini kira-kira apa namanya? Miftahun antum. Ya, betul. Namanya isim alat. Isim alat. Memang secara masdar uh, apa uh, secara wazan itu tidak panjang, miftahun itu, ya, alun Tetapi uh, kadang juga muncul wazannya mif'alun gitu ya. Mif'alun atau mif'alun. Ini miftah itu asal katanya daripada fataha. Fataha ketika isim alatnya miftahun. Memang e, apa namanya? e, keluar dari atau sedikit e, keluar dari pembahasan atau keluar dari wazannya. Nah, ini miftah artinya kunci, alat untuk membuka. Asal kata daripada fataha. Alat untuk membuka. Masrobun antum. Masrobun silahkan. Itu berarti sigohnya atau wazannya, ya istilahnya apa namanya? Masrobun. Mm Kira-kira yang mendekati dari wazan itu apa? Isim isim zaman dan isim makan, ya. Isim zaman dan isim is, bisa isim zaman atau bisa isim makan. Asal katanya dari syariba, artinya minum. Ya, syariba itu artinya minum. ya Syariba artinya meminum. Meminum. Jadi kalau misalkan kita uh, melihat dari wazannya artinya uh, waktu meminum atau tempat meminum. uh, eh, ismi zaman waktunya minum atau tempatnya ketika minum, hmm, tempatnya. Tempat minum. Masrob. Jadi kalau dikatakan gelas itu masrob namanya, tempat minum. Masrobun itu artinya tempat tempatnya minum. <clears throat> Tetapi gelas bahasa Arabnya bukan masrab yang yang yang apa? Yang dipakai. Kub ya, kubun ya gitu ya. Kubun, pakai kaf, kubun gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Secara penamaan mungkin dia itu berbeda tetapi secara wazan, secara sorof itu ada ya, ada secara secara secara tasrifnya. Adapun penamaannya kadang berbeda. Baik. Eh, mansurun, Bapak, antum akhi, mansurun isim maf'ul betul. Ini juga sudah kita lihat tadi yang nasoro, yang suru nasron. Mansurun ini isim maf'ul yang berarti yang ditolong, yang ditolong mansur ya. Yang ditolong, satu orang yang ditolong. Yunsoru apa namanya ini? Iya, fi'lun mudhari'un majhulun. Fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan tidak diketahui pelakunya. Hmm, artinya dia satu orang laki-laki ya sedang ditolong. Dia sedang ditolong ya gitu ya. Itu artinya yunsoru artinya dia sedang ditolong. Marhumun antum isi maf'ul. Marhumun ini isi maf'ul asal katanya dari rahima artinya yang menyayangi eh, yang menyayangi. Rahima itu artinya eh, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Sama pengasih lagi maaf penyayang, menyayang, menyayangi, menyayangi mengasihi. Nah, kalau marhum artinya yang disayangi. Ya, yang disayangi. Ya. Kebanyak eh, atau yang sudah yang kata yang marhum ini almarhum pakai alif lam gitu ya. Itu banyak digunakan uh, pada uh, istilah orang yang sudah meninggal ya gitu ya. Makanya orang yang sudah meninggal rahima, semoga Allah menyayanginya. Ya, rahima. Kalau dikatakan almarhum sebenarnya takyin sebenarnya sih ya, yaitu sebagai koreksi Artinya ya itu adalah e, doa sih sebenarnya, tetapi yang lebih selamat kita katakan jangan almarhum ya. Ya karena ini sudah berarti memastikan ya, padahal itu adalah e, suatu hal yang goib dan kita sebaiknya berdoa maka kita katakan rohima asan. Semoga Allah menyayangi atau yarhamu. Semoga Allah akan menyayanginya. Yarhamu. Allah yarham gitu ya. Kalau almarhum atau almarhum itu berarti seolah sudah takyi sudah pasti begitu Padahal kan suatu belum tentu. Ya, belum tentu. Jangan sampai uh, ini digunakan pada yang tidak tepat. Baik. Marhum al-muhim Isimahul Qatlan. Bapak, qatlan ini apa namanya, Pak? Masdar taukid, ya. Ah. berwajan. fa'lan dari fi'il qatala artinya membunuh. Uh, kalau qatlan pembunuhan. Iqra antum iqra isim amr kalau kalau amr itu nggak ada isim Fi'il katanya. <laughs> Iya. Namanya fi'il fiilu amrin. Nah, iya, fiilu amrin itu awal kat, asal katanya tiba apa? Ho Horoa. Nah, ini juga termasuk yang eh, fi'il yang sahih, yang mahmus lam. Artinya membaca. mahmus yang mengandung uh, apa namanya? Uh, hamzah pada kata tersebut, pada tersebut, pada fi'il tersebut dan mahmusnya ada di lam. Nah, ini hamzahnya ada di lam fi'ilnya. Koroa. Nah, ketika fil, fil amarnya ikro, artinya apa? Ba, bacalah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ikro bismi Kholak, Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ikro. Baik. Tamrin tiga, insya Allah ini mudah. Uzkur. Sebutkan al-fi'l al dia. Kata kerja yang lampau. Min hadhil kalimat. Dari kata-kata berikut. Baik. Jadi ini fi'ilnya ya ada yang ma, ma apa mudori ada yang maf'ul ada yang dan sebagainya ya ini maksudnya untuk uh, apa namanya mengetahui wawasan uh, dengan bukan menebak sih tetapi ya dibahas ya untuk mengetahui ini fi'il madinya apa ya sebagian yang pernah anda jelaskan bahwasanya asal kata itu ada yang mengatakan secara ulama-ulama itu ada yang mengatakan dari fi'il madi ada yang dari dari, dari masdar Nah, gitu ya. Nah, sekarang uh, fiil yagsilu ini adalah merupakan fiil mudore. Yagsilu akan mencuci. Hmm. Kira-kira hmm. fiil madinya apa? Gua salah, ya betul. Ini fiil madinya adalah gua salah. Artinya mencuci, mencuci gua salah. Khosala artinya mencuci. silu akan mencuci. Maktubun. Maktubun. Kira-kira fiil madinya apa? Maktubun ini artinya yang ditulis Kataba, betul. Kataba ada lu belum ada ya. Kataba. Kataba yang menulis. Maktubun artinya yang ditulis. Berikutnya mirsamun. Mirsamun artinya uh, melukis, alat untuk melukis. Berarti kira-kira film adinya mana? Tadi. Rosama. Mamnuun. Mamnuun ini artinya yang dihalangi, yang dicegah, yang dilarang. Nah, mamnu ini si maf'ul kira-kira apa e, fi'il madinya? Mana'a. Iya, mana'a. Fa'ala. E, eh, wajahnya insyaallah mana'a. Eh fi'il madinya ya, mencegah. Mencegah atau melarang. Mamnu'u tadakhir misalnya, dilarang merokok. mamnu'u tadakhir. Dilarang merokok. Mamnu'u duhul, dilarang du masuk. Mamnu'u duhul, dilarang masuk. Mamnu' julus dilarang duduk misalnya ada seterusnya. Mamnu' artinya yang dilarang. Jadi mana itu artinya melarang. Ghafirun ini sim fa'il, ghafirun artinya yang mengampuni. Fil madinya apa kira-kira? Ghafara artinya mengampuni. ghafaro. Ghafaro artinya mengampuni. Kalau ghafir yang mengampuni. Mengampuni. Nah, ghafaro artinya yang uh, kalau gofaronya mengampuni kalau gofir artinya yang mengampuni ghafaro eh uh, la tarji la tarji artinya jangan pulang kamu jangan pulang itu fi'il madinya Rojaa, rojaa artinya pulang artinya pulang kembali la jangan pulang bagus Berikutnya Mahrojun, eh, mahrajun. Kharaja. Iya betul. Usjud. Sajada. Ah, ini sudah tadi ya? Ah, ini sajada udah. Maka'adun. Maka'adun ini adalah bisa isim zaman, bisa isim makan. Kalau isim zaman berarti waktu duduk. Kalau isim makan tempat duduk. Nah, kursi itu dikatakan mak'ad. Mak'ad. Nah, kira-kira film adinya apa? Qa'ada, betul. Qa'ada ini artinya duduk. Duduk. Ya. Maka'at tempat duduk atau waktu duduk, maka'at. Qa'ada. Kemudian rojion, rojion artinya orang yang pulang, orang yang pulang dan dia isim ya Kira-kira film adinya apa? Raja. Iya, tadi sudah nih. Roja'a artinya pulang. Kalau raji' artinya orang yang pulang, rojion. Manzorun. Antum ahi. Manzorun. Ini bisa bermakna isim zaman, bisa bermakna isim makan. Nazoro. Artinya kalau secara isim zaman waktu melihat. Kalau manzorun tempat melihat. Bahasa kerennya sekarang manzor itu fenomena. Manzorun itu bisa dikatakan fenomena. Manzor artinya pemandangan. Nah, artinya tempat untuk bisa dilihat. Itu fenomena. Ya kadang-kadang bahasa-bahasa kekinian itu bahasa Arabnya sebenarnya sudah disebutkan cuman e, itu suka apa belum tersingkap gitu ya padahal bisa ya manzor itu bermakna fenomena masyru'un antum masyru'un syara'a artinya masyru' itu artinya syara'a itu artinya bisa bermakna banyak syara'a ya e, bisa artinya syariat ya membuat aturan membuat e, syariat syara'a itu membuat uh, aturan syariat gitu ya atau bisa juga bermakna memulai bisa memulai ya, membuat aturan kalau masyru artinya yang di yang diatur kadang-kadang juga kalau bermakna memulai itu bisa bermakna proyek masyru itu artinya bermakna proyek masyru artinya garapan gitu eh, yang dimulai yang dikerjakan ya kalau dalam bahasa, di, eh, bahasa ini kata ini banyak digunakan di Saudi. Masyru, masyru itu artinya proyek. Artinya artinya e, apa kegiatan, kegiatan. Bisa bermana kegiatan. Makbulun. <clears throat> Antum mahi? Eh tadi mana? Antum ya. Nah, makbulun. Kobala. Ya ko kobila di sini ya. kobila ah, menerima. Makbul artinya yang diterima. Seperti ah, mukobalah makbul makbul artinya eh, dia makbul di jamiah islamiyah maksudnya diterima maksudnya eh, apa lulus eh, makbul itu artinya lulus makbul tapi kalau secara penilaian makbul itu biasanya nilainya 7 makbul itu 7 <laughs> ini itu sekedar ini aja kalau 10 mumtaz kalau 9 jayid jidan kalau 8 jahidun kalau 7 makbul artinya sedang-sedang saja <laughs> gitu iya makbul itu artinya yang sedang kalau enam labak sabihi, nggak apa-apa gitu ya. <laughs> Iya. iya. kalau udah lima ke bawah sampai nol namanya rosib gagal. <laughs> Bahkan kalau itu nol atau itu ditanya kaifa haluka gimana kabarmu <laughs> gitu iya itu sekedar ini aja Iya. apa namanya selingan jadi makbul artinya diterima Iya. dia makbul di jamiah artinya diterima makbul yang diterima berikutnya oh ruj kharaja. Ya, ini juga keluarlah. Ya, ukhruj keluarlah. Maksudun. Maksudun apa, Pak? Kira-kira apa, Pak? Kosoda, ya. Maksudun itu asalnya dari kosoda. Maksud saya, nah <laughs> gitu ya, Jadi maksud itu dari bahasa Arab sebenarnya. Qasoda artinya menuju, menuju. kosoda. itu artinya menuju yang saya tuju gitu yang saya inginkan menuju kosoda oh, menuju atau menginginkan menginginkan kosoda oh, ketika maksud artinya yang dimaksud yang dituju yang diharapkan yang dituju yang diinginkan gitu ya jadi itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia maksud maksud dari kosoda menuju ya itu eh, seputar tentang asal muasal dari <clears throat> kata kerja kata kerja yang madi Tamrin 4 ini disebutkan ya isim fa'ilnya, fil amrnya apa. Ya, jadi uh, karena yang namanya tasrif itu saling satu rumpun. Jadi satu kata itu kan e, secara tasriful usul menjadi berapa? 12. Maka jangan heran ketika ini disebutkan di tengah harus tahu ujungnya, harus tahu teman-temannya yang lain gitu ya. Walaupun tidak semuanya di sini, tapi disebutkan minta empat. Jadi yang namanya tasrif itu tidak aneh ketika kata apa namanya yakfuru misalnya ya. Yakfur itu artinya dia sedang kafir gitu ya. Dia sedang mengingkari. Dia sedang mengingkari. Maka harus tahu isim fa'ilnya, harus tahu fi'il amrnya, harus tahu teman-temannya yang lain. Jadi yang namanya tasrif itu saling berantai satu rumpun ya. Ibaratnya ada bapak, ibu, anak, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, nanti adik, cucu, ya gitu ya. Jadi harus tahu ini <laughs> Satu gerbongnya itu harus paham semua. Walaupun tidak disebutkan semua, tapi ketika satu persatunya misah-misah itu juga harus paham. Nah sekarang e, baris e, ini ada empat kolom, minta disebutkan isim fa'ilnya, fi'il amrnya, kemudian isim makan dan isim maf'ul. Fi'il-fi'ilnya yakfuru, rokiba, ya nazron, yarkudu, yashrobu, fathan, yakfiru, dakhola. Insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Nah, sekarang kalau yakfuru, yakfuru itu secara bahasa e, dari kafaro mengingkari mengingkari mengkufuri ketika kafaro yakfuru e, apa namanya sedang mengingkari isim fa'ilnya apa berarti tadi saya mana ya e, antum antum ahi berarti harus satu baris ini dijawab semua <laughs> iya. berarti isim fa'ilnya apa kafirun nah, kafirun artinya orang yang menging mengingkari isim fi'il amarnya apa ukfur ya ingkarilah nah, ingkarilah isim makan bukan makfurun, makfarun, makfarun. Itu isi makanya, tempat mengingkari. Isi maf'ulnya makfurun, makfurun, iya gitu ya. Makfurun. Kalau isi maf'ul nanti sama semua sebenarnya. Ya, baik fiilnya rokiba nazaron yakudu ya ini nanti sama semua. Nah, baik. rokiba artinya mengendarai. rokiba ini kalau bahasa uh, eh, nya artinya mengendarai. Dia telah mengendarai. Ketika isim fa'ilnya apa? Ahi Ro, rokiba. Rocky Rokibun, iya. Rokibun, betul. Artinya yang orang yang mengendari. Fil amernya, Nah, di sini memang uh, eh, rokiba itu fil mudoreknya yarkabu. Rokiba yarkabu. Iya. Rokiba di luar sebenarnya ini sudah mulai agak di luar pembahasan ya. Dan nanti kita akan disinggung di sini uh, eh, bahwasanya yang namanya tasriful itu tasriful usul itu dari mulai sini ya, eh, bukan hanya satu faala ulu, ya nanti ada enam <coughs> dan maksudnya di sini adalah bukan selalu rokiba kubu tapi rokiba yarkabu ya di sini akan terungkap bahwasanya e, namanya tasrif itu tasrif usul tidak hanya satu tapi ada enam di di apa disinggung sudah mulai disinggung dari fiil rokiba ketika dia fil mudoreknya itu bukan yar, yar, yar kubu tapi yar kabu Dari sini ya anak akan kasih tahu bahwa kuncinya itu kita harus tahu fil mudorek. Dari fil mudorek, dari fil mudorek inilah e, apa namanya sumber dari e, rumusnya. Ya. Dari fil mudorek terutama di ain fiil. Terutama di ain fiil. Lihat harokatnya apa. Nah ini lihat harokat ain fiilnya kalau ain fiilnya fathah, situ namanya fathah, maka fiil amarnya bisa ditebak. Langsung uh, langsung bisa ditebak. Itu apa? Irkab gitu. Irkab. Rocky bayar kabu, mesti fiil amarnya irkab. Jadi fiil Rocky Bayar itu adalah irkab. Dari sini bisa bisa di apa bisa di uh, bisa diketahui bahwa fiil amarnya itu irkab. Karena sama-sama sama-sama fathah Ya. Kalau misalnya dahola ya dahulu ketika ya dahulu dahola ya da, e, apa wajan yang itu yang tasrif usul yang dicontohkan bil e, mudarinya ya dahulu ya dahulu. Nah, di sini kita lihat rumusnya adalah dari ain fiil fiil mudarinya Nah, di sini. Ini ini apa e, kuncinya? Dia berharokat domah. Maka fiil amarnya bisa di ketahui bisa langsung ditentukan udhul nah, ud udhul nah ini sama-sama domah udhul gitu ya kalau di sini bukan idhul ya memang asal asal katanya idhul asal muasalnya tetapi karena ada perubahan maka untuk menselaraskan dengan domah ini itu maka arokat e, eh, ainnya arokat al, alifnya ini adalah dengan domah juga udhul jadi dari ain fiilnya rahasianya ya. Jadi rokiba filamannya irkab. Ismu makannya apa sama isi makannya? Markabun artinya tempat mengendarai. Markab itu artinya mobil atau kendaraan lah. Markab itu dikatakan sebagai kendaraan. Markab ini alat untuk e, maksudnya e, tempat ya, nah, e, tempat tempat untuk mengendarai bisa bisa markap, bisa nirkap sih. Artinya menunjukkan tempat mengendari ini tempat mengendari ini maksudnya eh, kendaraannya, markabnya Kemudian isi maf'ulnya markubun. Iya, markubun betul. Nazron. Nah, ini sudah lewat ini. Sudah ada ketika latihan. Berarti isim apa? Nazirun. Nazirun. Unzur. Isi makannya? Manzurun. Isi maf'ulnya? Manzurun. Betul. Ya. Yarkudu artinya ini tidur. Rokoda. Ha -ha. Eh, rokoda. Yarkudu. Ini artinya tidur. Rokoda yarkudu Ini artinya tidur. Nah, nanti kita bisa lihat ini lihat di ANVL nya harokatnya apa? Doma. Nanti bisa ketahuan filamernya amarnya apa. Yarkudu isim fa'ilnya apa berarti? Isim fa'ilnya. Kalau ditanya isim fa'il sama isim maf'ul sebenarnya itu mudah, tinggal langsung aja di apa? diikuti dengan bunyinya fa'il gitu. Pasti itu mudah sekali. <laughs> Kalau ketika apa saja, ya itu rokidun gitu ya. Artinya orang yang tidur. Rokidun orang yang tidur. Filamernya? Filamer? ur urkud. Nah, dari sini kan kita lihat sama seperti tadi dakhala yadkhulu kuncinya di di ini di fil mudore. Fil mudorenya harokatnya eh, harokat ain fiilnya itu domah maka bisa diketebak urkud. Ya, urkud. Dari situ uh, kuncinya. Urkud tidurlah. Uh, ah, urkud tidurlah. Isi makannya bukan markudun. Markodun. Artinya ranjang. Markod itu sarir <laughs> gitu ya. Ah, sarirun, tapi tidak lazim, tidak tidak apa? Tidak dipakai markon itu tapi dengan kata yang lain sarirun. Nah, sarirun. Atau uh, ah, firos gitu ya. Tempat tidurnya virus ranjang apa permadani atau ya bahan apa kasur. Nah, markod tidak dipakai, ya. hanya tapi secara tasrif itu uh, istilahnya adalah markod tempat tidur, tempat tidur. Simak makulnya Apa isi maf'ulnya? Markudun. Nah, markudun yang ditiduri. Artinya yang tempat untuk ditiduri, tempat untuk tidur. Ya, eh, yang ditiduri, markudun gitu ya. Jadi ketika ditanya hal turidu antar kuda, ah, repot jawabannya. <laughs> Iya. iya. Hal turidu antar kuda. Baik, Yasrobu ya, Yasrobu artinya minum. Hmm, tadi di sini syariba Yasrobu, Syariba itu fil Yasrobu yashrabu, minum. Yasrobu akan minum. Maka isim fa'ilnya syaribun, iya. Syaribun. Uh, kemudian fil amarnya isrob. Nah, dari situ lihat fil fil fil ya fil mudore ain fi'ilnya itu huruf ro ber, ber, berharokat apa? Fathah. Nah, berarti fi'il amarnya ikuti saja. Ishrob. Ikuti seperti fi'il mudorenya, ain fi'ilnya itu ber, berharokat fathah, maka bunyinya ishrob. Tidak akan tidak akan meleset. Itu udah pasti itu. Hukum itu udah pasti. Nanti akan mudah insya Allah. Uh, kuncinya itu kalau mau menghafal dari fi'il mudore. Lihat fi'il mudorenya. Tapi ini khusus untuk sudah si sayangnya ya <laughs> tidak bisa dipakai untuk yang lain kalau yang lain nanti lain lagi urusannya anu wajahnya beda lagi ini untuk menguasai fil uh, eh, sulasi mujarat di bab satu ini atau di jilid satu ini yang enam wazan ini kuncinya lihat di fiil mudore uh, apa namanya <clears throat> fathan ya oh tadi belum ya uh, fiil lambatnya isrob isi makannya mashrobun ya tempat minum kemudian isi maf'ulnya mashrubun. Ya. ya. Mashrubun. Artinya yang diminumi. Mashrub artinya air. Almaknya ya atau kopi atau teh itu mashrub yang diminum. Susu ya, kopi, teh atau apa saja air putih mashrub yang diminum. Mashrubun. Kemudian fathan Ya, fathan artinya pembukaan. Ya, fa ini e, fathan ini fil fil madinya apa tadi? Fataha. Fataha fil mudarinya yaftahu. Ya, fil mudarinya yaftahu. Maka fil am, fi, isim fa'ilnya apa? Oh, gitu siapa? Anum ya? Oh iya. <laughs> Fa fatihun. Ya, ini orang yang membuka fatih. Ya, fatih. Fil amarnya iftah. Ya, karena Eh, fil dari fathah ini yaftahu. Yaftahu ain fiilnya huruf ta berharokat fathah. Maka ketika fil amarnya iftah. Taib. Isi makannya maftahun ya tempat membuka. Isi mafulnya maftuh artinya yang dibuka. Al masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka atau yang dibuka. Taib ya, maftuhun. Al babu maftuhun, pintu terbuka. Iya. Uh, fil berikutnya yaghfiru. Yaghfiru, ghafara yaghfiru, mengampuni. Mana ya? Ah ini. Ghafara yaghfiru. Berarti isim fa'ilnya? Ghafirun. Fi'il amrnya? Ighfir, ampunilah. Allah magfir lana kan gitu ya. Ya Allah ampunilah kami. Rabbik firli, nah, gitu ya. Ya robku ighfirli. Ampunilah aku. Jadi ya itu ighfir. Nah ikfiru gitu ya. Eh, barakallahu misalnya kata ya. Eh, innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu gitu ya. Oh itu istighfar lain lagi ya. Artinya ikfir artinya mengampuni. Eh ampunilah. Isi makan magfarun tempat mengampuni. Isi maf'ul maghfur yang diampuni. Maghfur artinya yang diampuni. Maghfur al maghfur <laughs> yang diampuni. Dakhala telah masuk. Ini sudah tadi. Berarti isim fa'ilnya? Eh, ya isim fa'ilnya, Pak? Eh, yang pelakunya? dahilun Subjeknya dahilun Fa'il artinya subjek, pelaku. filamernya Udhul. ya. Ini sebenarnya sudah dilatih tadi sebelumnya ya. Isim makan? Madholun. Isim maful? Madhulun. Iya. Baik, alhamdulillah. Ini latihan sudah selesai. Eh, masa krisis sudah lewat. <laughs> Badai telah berlalu. Kita masuk e, berikutnya sebenarnya ini di halaman 8 halaman 9 ini ya kalau anak boleh usul ya. Artinya ini kita loncat dulu, jangan ke, ke jangan ke 8, jangan ke, ke halaman 8, tapi kita loncat ke halaman sesudahnya halaman 9. Ya, karena apa? Karena kita supaya bisa mentasrif Uh, apa namanya yang di mauzun. Jadi ada wazan, ada ada mauzun. Kalau wazan itu patokan, rumus-rumus. Kalau mauzun kata-kata yang ditimbang. Nah, jadi yang yang di yang diseram, yang disamakan dengan wazan tersebut. Makanya makanya dikatakan mauzun yang ditimbangnya. Nah, kita supaya bisa menjawabnya itu harus menguasai dulu di halaman 9 yaitu di e, bab yang atas itu tasriful usul minatsulatsiyil mujarradi. Nah, itu kita harus ketahui itu. Jadi tasrif perubahan secara pokok, secara istilah dari kata yang berjumlah tiga yang asli. Nah gitu ya, nanti kita akan tulis insya Ini bisa dihapus ya. Kita nanti akan tulis ringkasnya saja. Kalau dihafal itu lebih bagus lagi, supaya jangan lupa sih gitu ya. Tapi kalau hafal dengan paham ini lebih lebih ini lebih bagus. Selain paham, eh, selain hafal paham juga kan gitu ya. Kalau cuma hafal saja tanpa menjiwainya itu uh, ini kurang kurang kuat. Tapi kalau paham tapi nggak apa repot juga. Ya, artinya nanti suka keliru gitu. Paham <laughs> sih paham tapi uh, keliru. Jadi tasriful usul judulnya uh, eh, tasriful usul ya. al usul tasriful usuli terus mina min dari asulasi al mujarrad min asulasiyil min asulasiyil mujar mujarradi artinya tasrif ya perubahan kan ya, perubahan al usul jadi yang pokok perubahan yang pokok yang inti gitu yang pokok yang pokok yang inti atau dengan istilah dengan nama lain istilah yani tasrif secara istilah secara penamaan secara penyebutan secara nama-namanya dari asulasi yani kata kerja yang e, berjumlah tiga huruf berjumlah tiga huruf Sulasi itu artinya fi'il yang tiga huruf jumlahnya. Asli, al-mujarad yang asli, yang belum tambahan. Yang mujarad artinya yang kosong dari tambahan. Asli dia. Jadi tasri eh, tasriful usul sulasi al-mujarad perubahan secara pokok dari kata-kata kerja yang berjumlah tiga huruf. Nah, perlu diketahui bahwa eh, fi'il madi fi'il madi ya yang paling kanan itu ada eh, fiil satu ya cuman wazannya ada tiga gitu wazannya ada ada tiga ya kita akan tulis di sini memiliki tiga wazan dua tiga apa wazannya fa faala dengan fa fa'ila nah ini kemudian faula jadi film ini satu. Film ini cuma satu secara istilahnya. Tetapi wajahnya ada tiga macam. Bedanya di mana? Bedanya di fa'ain ain fi'il. Lihat ini. Ain fi'ilnya kalau satu itu fathah ain fi'ilnya. Kedua ain fi'ilnya kas kasroh. Ketiga ain fi'ilnya doma. Ya. Ini sudah ini sudah uh, sudah pasti di sini ya uh, ada kata-kata kerja yang uh, fi'il madinya itu ada yang bunyinya fa'ala ada yang berbunyi fa'ila ada yang berbunyi fa'ula contohnya fa'ala banyak kataba ya dahola go, apa namanya nazoro nasoro gitu ya kalau yang fa'ila apa ada oh banyak juga ya samia hamida laiba amila ya. kalau yang faula apa ada oh banyak juga ya ada ha, apa namanya karuma hasuna ya itu bisa lihat di halaman 8-nya bauda soluha ya tohuro itu banyak jadi intinya kalau fil madi itu wajahnya ada tiga faala faila faula nah. nah kita bergerak ke, ke kiri ya dari faala di sini fil mudorenya itu memiliki tiga yang yang wajan ke satu ini memiliki E, tiga fiil mudore. Ya, dari faala ini memiliki uh, tiga fiil mudore. Yang pertama adalah ya ilu. Ya, jadi ketika faala ini kemungkinannya ada tiga. Kalau yang kedua ini kemungkinannya ada dua, ada dua. Yang faula ada satu saja. ya. Yang ke satu Wajan fa'ala itu kemungkinan fi'il ada tiga. Pertama yap yap ilu. Nah, yap ilu. Nah, ya, itu yang pertama. Lihat di ayat harokatnya katro. Fa'ala yap ilu. Kemudian yang kedua fa'ala yap yap ulu apa yap alu? Oh yap ulu ya. Yap ulu. Yap ulu di sini. Ain fiilnya berubah jadi doma. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang yang alu. Yaitu harokat ain fiilnya jadi fathah. Jadi kalau faala itu film film modalnya ada ada tiga kemungkinan. Artinya wajahnya yang ini faala tapi larinya ke sini film modalnya itu. Ya misalnya di uh, eh, apa namanya uh, eh, gofaro yang biru gofaro yang biru kataba yang tubuh kemudian misalnya yang yang alu apa saala yas yas alu saala yas alu ya kemudian misalnya apa eh, fataha yas tahu fataha yas tahu gitu ya paham ya jadi ini tiga kemungkinan Artinya sama-sama di sini fa'ala ya ilu, fa'ala ya ulu, fa'ala ya alu. Nah gitu ya. pasti ini didirikan satu ini artinya supaya supaya mudah bahasanya satu fi'il ini bisa menjadi tiga kata kerja. kita bisa menjadi fi'il mudhari, tiga kata, tiga fi'il mudhari. Kalau mau itu di sini langsung bisa di sini. Fa'ala ya ilu, fa'ala ya ulu, fa'ala ya alu. Itu satu. Adapun masdar balik lagi. Oh gitu ya balik lagi jadi satu fa fa'lan lan jadi tiga tiga tiga tiganya ini secara mujmal itu lan saja cukup walaupun nanti simai ada yang beda-beda tapi secara mudah masdarnya cukup satu saja dibikin satu lan jadi mudah kan ketika ini fa'il sama semua fa'ilun wazannya fa fa'ilun semuanya fa'il semua satu Ketika maf'ul, maf'ul sama semua maf, maf'ulun lagi. Maf'ulun semuanya sama. Ya, fa'ala fa. Jadi kalau misalkan mau dilihat uh, eh, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun ya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun sama sama saja nah, ketika fi'il madi eh, fi'il mudore baru pecah lagi jadi tiga Ya, ada tiga lagi. Nah, eh, seperti yang katakan, rumusnya di fiil mudore. Lihat mudorenya. Ketika fiil amr itu sama dengan fiil, fiil mudore. Ketika fa'ala yaf'ilu lan, ya. Ketika fa'ala yaf'ilu faalan fa'ilun maf'ulun amrnya if'il. Lihat saja di situ di fiil mudorenya ketika yafilu pasti fiil, pasti fiil amrnya ifil ifil nah di sini filamennya if, eh, eh, balik lagi sama dengan uh, fil mudhari'nya harokatnya. Ketika fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun fil amarnya uf'ul. Uf'ul. Uf'ul. Nah, di sini jelas ya, ain fi'ilnya domah maka filamernya uf'ul sama juga domah. Ya sama domah. Uf'ul. Nah. Gitu ya. Sama di sini ada yang perlu diperhatikan awal fil amarnya. Kalau if il kalau ain filnya uh, if il Kalau ain filnya domah uful. Kalau ain filnya fathah nanti ketika fil amarnya dari yang awalnya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun fil if if'al. Fil if if'al. Enggak bisa af'al ya if'al. Ya, makanya sebenarnya ketika fi'il amarnya uf'ul itu asalnya if'ul sebenarnya. Cuman ada proses. Kita tahu matangnya saja uf'ul. Prosesnya memang mengalami proses. Itu pembahasannya nanti di uh, eh, aliklal namanya. Jadi ya, pembahasan-pembahasan yang rumit gitu. Al-muhim itu kita langsung tahu matangnya saja uh, uf'ul. Tetapi yang duanya if'il sama if if'al. Nah, ketika fil fil nahi ya sama dengan fiil mudore hanya tambahkan saja la di sini. Ya. Hanya tambahkan la saja di sini. Ketika fil nahinya tambahkan saja la di awal, la di awal. Artinya la itu e, la, fiil nahi itu kan fil untuk melarang. Kalau dalam tasrifnya itu ada enam. Karena yang namanya melarang itu yang berkaitan dengan orang yang diajak bicara. Jadi wazannya, jadi domirnya terbatas hanya anta, antuma, antum, anti sama antuna, antun eh anti, antuma, sama antuna saja. Nah, kita ambil dari yang paling atas yang domirnya anta, yakni la taf'al. Nah, kalau di sini uh, fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. Sama dengan di sini. Kalau fi'lnya itu kata kerja untuk melarang dan uh, eh, wazak dan tasrifnya itu ada enam yang Eh, berkaitan yang bersa yang berkaitan dengan domir yang mukhotob yang diajak bicara. Jadi il tinggal di tinggal dipindahkan saja dari sini ke sini latafil. Kalau di situ yakil di sini lah latafil gitu ya. Latafil. Kalau di sana yafulu lataf lataful. Lataful. Kalau di situ la uh, eh, ya alu la al. Hanya di sini perhatikan harus ada sukun karena yang namanya nah itu hukumnya sukun. Nah, jazm ya, sukun dia. Tapi harokatnya sama ainfilnya I, i, i. Ya, i di sini i, di sini i. sana u, di sini u, di sini u lagi. Di sana a, di sini di sini a, di sini a lagi. Nah, begitu ya. Wah ini papan tulisnya kurang panjang ya. <laughs> Bikinnya kegedean. <laughs> iya. Nah, kemudian uh, setelah filnahi adalah isim isim zaman. Iya, perhatikan antum di sini. Isim zaman ya, antara satu wazan yang ke satu sama wazan yang kedua sama. Eh, beda beda ya. Nah, beda. Uh, isim zaman dan isim makan itu juga sama terpengaruh sama uh, ain fiil pada lam pada fiil mudore ain fiil pada fiil mudore ya kalau misalkan ain fiil pada fiil mudorenya itu kasroh ini kan kasroh ya ain fiil pada fiil mudore kasroh maka isim zamannya berbunyi maf ilun maf ilun nah, bukan maf alun tapi maf maf ilun nah, di sini Isim zamannya dengan isim makannya ada dua ya. Maf maf ilun dua kali dua kali maf ilun maf ilun ya ternyata ada kesamaan yaitu apa ain fiil pada dalam pada fiil mudorenya kasroh di sini juga kas kasroh maaf nah, maf ilun maf ilun maf ilun maf ilun ya. kemudian isim makan, isim zaman sama isim makan untuk wazan yang kedua, ya. Eh, ketika dia itu ANVL-nya doma, itu bunyinya maf maf alun maf alun dua kali. Maf alun maf alun. Begitu juga yang ini sama dengan yang di atas. Nah, wazan eh, yang ketiga isim zaman dan isim makannya sama maaf alun maaf alun fathah ain fiilnya. Nah itu. Isim alat sama semua, mif'alun semua. Ya, isim alat sama semua, mif'alun. Fi'il madi majul sama, fu'ila semua. Ya usah enggak usah ditulis lagi karena <laughs> sama sih gitu. Fi'il mudhari majul sama, yuf'alu semua. Jadi kan udah ringkas dengan kayak gini. Cukup lah ya karena fi'il alat eh isim alat sama. satu dua tiga empat lima enam sama. Fi'il madi majul satu dua tiga empat lima enam sama. Ya, fil mudore majul sama. satu dua tiga empat lima enam maksudnya wajan ke satu, wajan ke-2, ketiga ke-3 sampai wajan ke-6 sama wazannya. Jadi kita uh, mengurangi ras apa mengurangi kerja keras menghafal gitu ya. <laughs> Udah kalau kayak gini bisa dilepas. Bisa dilepas. Yang penting patokannya di fil mudore Nah, fa'ala yaf'ilu. faalan sama sudah. Jadi beratnya cuma ngegas ke gigi satu gigi duanya itu di <laughs> film madi film dore ya ketika masdar ini nih uh, apa ngebut lagi. Ketika ketika udah ini fil amr hati-hati di situ <laughs> gitu. Ya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'alun mif'alun fu'ila if'alu. Kesananya gampang ya. Bacaan yang kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. Nah, situ. Ketika film mudare, ya ketika film fil amr hati-hati. Ingat Tadi apa tuh yang dibaca film film udaranya Ya ulu oh, berarti uf'ul. alun mif maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Bacaan yang ketiga fa'ala yaf'ilu. Ya. Ya, fa'ala yaf'ilu ya. Oh, ya alu betul. Fa'ala yaf'alu. Fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'al. Perhatikan tadi ketika film udaranya dibaca yaf'alu, if'al. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, Begitu juga yang keempat sama yang kelima. Ya fil madinya itu diringkas jadi satu karena e, sama ada kesamaan di ain fiilnya itu berharokat kasroh. Adapun fiil, adapun masdar sama. Ya, uh, tapi ini kita tulis ada dua fiil mudhari'nya fa'ila yaf apa di situ? Yaf'alu berarti. Yaf'alu. Yaf'alu dengan yaf yaf'ilu. Jadi kalau fiil madi yang berwajan fa'ila itu wah sembilan ya. <laughs> Kayaknya cukup dulu dah ya, cukup dulu. Ya, barangkali apa namanya? Uh, ngeheng ya <laughs> iya. komputer istilahnya macet gitu anak kalau ngomong enak aja gitu ya <laughs> ya tidak melihat waktu jadi insya Allah kita akan lanjutkan lagi pokoknya kalau belajar syarat itu asik sebenarnya asik karena apa ya kita memahami dari harokat. Harokat saja. Kalau sorf itu perhatikan harokat. Perhatikan harokat dan juga kita apa namanya ya eh, apa namanya gerak gesit lah ya gesit geraknya gesit gitu <laughs> iya kan kalau misalnya main apa namanya benteng-bentengan atau apa itu kan kalau kena kan jadi kan gitu ya nah kalau kita seleo ya salah kan gitu makanya kita eh, apa menganggapnya asik saja menganggapnya asik dalam belajar ini Oh, jadi cuma mengamati itu. Oh, sudah insya Allah kita apa namanya uh, agak mudah memahaminya. Nah, ini baru wazan belum diterapkan pada <laughs> kata-kata ya yang nanti ketika dalam prakteknya suka keserimpet bahasa Jawanya keserimpet yang huruf pertama jadi kedua yang huruf kedua jadi ngirim ke kedua ketiga karena ya karena eh, lidah kita itu belum latihan gitu ya kata dia aja dakhola jadi bisa ber uh, ya suaranya bisa uh, <laughs> tuker-tuker nah ya dahulu ya jadi dulu dan sebagainya <laughs> ya atau ukdul atau dan yang lain-lainnya ini suka begitu wajar ya namanya lagi belajar baik hmm, sampai sini dulu kita cukupkan tiga wajan dulu ini pun nanti akan kita ulang-ulang nah setelah kita ini sudah paham baru kita latihan di eh, halaman 8 ya nah, karena e, di sini memang yang di mauzun Ya misalnya nih wajan satu fa'ala ilu fa'lan mauzunuhu gosala ya guslan. Ini kalau bisa sambil praktek gitu. Kita buktikan ya gosala yagsilu uh, eh, guslan bukan goslan tapi guslan gosilun magsulun ig igsil. Iya karena ya ilu jadi igsil kan ya. Nah, igsil la tagsil magsilun magsilun migsalun gusila yugsalu. Nah itu bisa kita terapkan. Ya juga fil-fil yang lainnya itu banyak ada jalasa, jalasa yajlisu, ghafaro yaghfiru, kasaro yaksiru, hamala Milu, halaka liku beserta nanti sambil artinya ya. Ini belum artinya juga belum ya kan? Prakteknya juga belum. Juga fil yang kedua fa'ala yaf'ulu di situ contohnya eh, nasoro yang suruh kata ini sudah kita lewati justru ya. Jadi ketika tasrif usul-usul yang di halaman sebelumnya itu dicontohkan wazan yang kedua. Wajan yang ketiga fa'ala yaf'alu. Contohnya apa di sini? Mana ayam mana man'an. Berarti kalau kita tasrif mana ayam na'u man'an mani'un mamnu'un im imna. Imna la tamna mamna'un mamna'un mimna'un muni'a yumna'u. Fataha fataha fathan fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun if iftah la taftah Maftahun, maftahun, miftahun, futiha, yuftahu. Nah, itu. Jadi yang disamakan tadi masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim alat. Ini sama semua semua wazan. Kemudian fil madi majhul dan fil mudore majul. Hati-hati ketika di fil fil mudore. Hati-hati lagi ketika fil amr, fil nahi, isim zaman, isim makan.